Baik Ibu dan Bapak, buku tajwidnya warna hijau daunnya dipegang. Kita coba akan kami jelaskan secara lengkap tapi eh, apa ringkas ya, ringkasan-ringkasan. Dari secara umum gamblang gambar kami berikan gambaran bahwa buku ini isinya begini begini begini gitu. Nanti secara secara mendetail penjelasannya, kasetnya atau modul tulisannya. Jadi orang bisa memahami. Oh, belajar tajwid itu intinya ini ini ini ini pentingnya belajar tajwid itu karena begini-begini. Baik, begitu ya. Baik, di buku tajwid yang ditulis oleh Al-Masyid Syafi'i halaman 7. Nah, di pasal pertama di sini bahasannya adalah bagaimana cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Jadi membaca ta'awud, basmalah dan surat ini maksudnya mau diputus, mau diwakof, apa mau diwasol, apa disambung. Jadi pelajaran di sini ibarat bawa kendaraan, belajar tajwid itu sama seperti e, trik tata cara membawa kendaraan. Berlalu lintas itu ya, tata tertib itu. E, membaca Al-Quran kan sebetulnya juga perjalanan membaca. Nah ini, jadi halaman 7 pasal pertama ini bahasan cara membaca ta'awud, basmalah dan surat ini. Kalau ibarat kendaraan, apakah mau berhenti-berhenti menuju suatu tujuan? Apa langsung tanpa berhenti? Seperti di jalan tol yang terusnya gitu ya Nah ini, di halaman tujuh itu pasal pertama ada cara membaca taud basmalah dan surat. Ada yang diputus, itu kotul jami. Diputus semuanya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diputus terus hingga akhir. Ada yang diwasol semua. Tapi ada aturannya. Kalau diwasol, ujung-ujung barisnya itu dibunyikan, dibaca apa adanya. Kecuali nanti kalau ada hukum tanwin, berlaku hukum tanwin. Gitu ya, atau di ujungnya matobi'i. Nanti ada ketentuan lain. Tapi tetap aja dibacanya seperti apa adanya baris-barisnya. Nah itu waslul jami, disambung seluruhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hingga akhir ayat semuanya disambung. Ini bagi orang yang e, napasnya mampu gitu ya kemampuan napasnya cukup sampai akhir. Itu di semua disambung. Ada juga basmalah dengan surat disambung, ya, ta'awud diwakafkan. Basmalah disambung dengan surat. Kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ta'awud dengan surat dengan bismillah dipisah. Basmalah, bismillah dengan surat digabung. Yang keempat, tahu disambung dengan basmalah. Tidak disambung dengan surat ini yang kurang yang nggak beres, yang nggak benar. Jadi nggak boleh ya. tahu disambung dengan basmalah, tapi tidak disambung dengan surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kurang tepat yang betul gabung semua, ya. Tapi tetap yang paling baik adalah nomor satu, qat'ul jami' diputus dibaca tartil. Nah di halaman delapan pasal kedua mana yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang pertama kot kulli diputuskan tidak disambung seluruhnya. Ini yang yang paling selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diputus semua. Ya, basma yang kedua basmalah disambung dengan awal surat kedua akhir surat pertama dihentikan ini juga diperkenankan. Misalkan uh, kita lagi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, kan? Akhir uh, jadi basmalah disambung dengan awal surat kedua. Langsung wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Itu. Jadi eh, surat pertama dengan bismillah diputus, bismillah dengan surah berikutnya digabung. Itu masih diperkenankan atau waslul kulli disambung seluruhnya dari surat akhir surat pertama disambung dengan basmalah akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas hingga akhir ayat ya ini ini kalau napasnya kuat jadi nggak boleh nyambung tiba-tiba nyuri napas ya mendingan yang nomor satu ya itu masih diperkenankan juga dia yang terlarang akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakafkan. Itu terlarang. Misalnya ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Nah itu terlarang. Jadi akhir surat pertama digabung dengan basmalah, basmalahnya malah diputus tidak digabung dengan surat berikutnya. Nah ini cara-cara nomor satu ya. Jadi gambaran pasal satu dan pasal dua adalah cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca surah-surah ini mau digabung apa diputus. Digabung di waswal, diputus di wakof. Gambaran yang kedua di halaman sembilan tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini tidak ada bedanya dengan abjad dalam Latin A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah dalam huruf hijaiyah juga alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za. Hanya saja harus diingat, di dalam bahasa Arab, di dalam huruf hijaiyah, banyak huruf-huruf yang bentuknya sama. Nah, ini perlu dicermati. Bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Coba lihat. Ba, ta, sa sama bentuknya. Yang beda cuma titiknya aja. Kalau titiknya satu di bawah jadi ba. Nah, dengan nun juga sama. Nun titik satu di atas. Perahu titik dua di atas tak. Kalau titiknya dua di bawah jadi ya. Perahu titik tiga jadi sa. Coba lihat antara jim, ha, dan kho. Bentuknya sama. Yang beda cuma titik. Ada titik di bawah jim. Gak ada titik ha. Ada titiknya di atas kho. Dal dan zal beda di titik. Ro dan zai beda di titik. Sin dan shin beda di titik. Sin gak ada titik, shin ada titik tiga. Sod dan bod beda di titik. Bod ada titiknya. To dan zo bentuknya sama, beda di titik. Ain dan Gin bentuknya sama, beda di titik. Fa dan KOP juga begitu. Hanya bentuknya kalau Fa dan KOP agak beda. Kalau Fa rumahnya di rumahnya Ba, landai. Kalau KOP rumahnya rumah ke dalam, rumahnya Nun. Tapi kalau sudah dalam kalimat, fa dan kop tidak ada bedanya, bentuknya mirip-mirip saja. Perbedaannya cuma di titik. Titiknya satu jadi fa, titiknya dua jadi kof. Kalau di akhir baru kelihatan perbedaan antara fa dan kof. Kalau di awal-awal nggak begitu kelihatan, di awal di tengah. Kaf Nah, bentuknya. Ini huruf-huruf yang berubah bentuk. Cup itu seperti ini. Kalau di awal cupnya begitu, di tengah lain, di akhir kembali. Jadi huruf hijaiyah itu semua akhir kembali ke bentuk asli. Nah ini perlu kita bahas nanti perubahan-perubahan bentuk penulisan dalam huruf hijaiyah. Jadi ini harus dipahami. Kalau tidak paham eh, esensi materi huruf hijaiyah ini susah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Nanti dengan ta dan iya sama, yang bedanya cuma di titik. Nun dan ba sama, beda di titik. Jim, ha dan kho juga sama, itu ya. Nah, mim ini juga huruf-huruf yang nanti tidak berubah nanti ada. Di awal, di tengah, di akhir. Nun tadi rumahnya sama seperti ba saja kalau di awal, di tengah. Wow, ini huruf-huruf egois. Ada, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai. Nah, itu. Ada wow, ada hamzah atau alif. Itu huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang nggak bisa nyambung. Ha ini huruf yang berubah bentuk. Ha di awal, seperti bentuk aslinya. Hak di tengah lain kayak mim tapi dua mimnya. Kan bentuknya kayak mim kalau di tengah. Di akhir, nah balik lagi lain cerita. Eh, rumahnya nanti sama dengan tak marbutoh. Kemudian ia, rumahnya kalau di awal, di tengah, sama seperti seperti ba atau huruf-huruf lainnya. Seperti tak juga. Hanya perbedaannya di titik. Itu gambaran gamblang. Secara gamblang tentang huruf hijaiyah, bahwa huruf-huruf hijaiyah pada intinya sama seperti latin hanya dalam huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang bentuknya sama. Perbedaan di antara huruf-huruf itu hanya di titik. Ada titik, nggak ada titik. To dan zo cuma ada titik, nggak ada titik. Ba dan ta dan sa hanya beda titik dan beda penempatan. Kalau ba titiknya di bawah, nun titiknya satu di atas. Ta titiknya dua di atas, ya titiknya dua di bawah. Nah ini, ini gambaran umum. Kemudian yang harus dipahami dalam huruf hijaiyah itu, bahwa dalam huruf hijaiyah baru berbunyi manakala dikasih baris. Baru berbunyi manakala dikasih baris. Jadi alif bisa berbunyi jadi A kalau dikasih baris di atas. Bunyi dikasih kasroh baris di bawah. Bisa jadi U dan ya, di, jika dikasih doma. Jadi a i u babi bu tati tu sasisu. Nah, huruf-huruf hijaiyah baru berbunyi manakala dikasih baris. Nah, yang sudah berbaris itu bacaan pendek itulah yang dinamakan khosar kosor bacaan pendek. Nah, beda huruf hijaiyah dengan Latin ya tentu. Kalau huruf Latin baru berbunyi, baru bisa kita pahami manakala konsonan berpadu dengan vokal. Huruf hidup itu kan lima. Ada A, I, U, E, O. Nah, saat huruf-huruf mati, konsonan bergabung dengan vokal, huruf hidup, maka bisa misalkan B, C, K. Nggak, nggak tahu. Kasih aja B, B kasih A, ba, C A baca, bacaku. <laughs> gitu kan, kasih U. Nah itu. Bisa paham? Perbedaan esensi pokok yang terpenting, bunyinya huruf hijaiyah dengan bunyinya huruf latin beda. Huruf latin bila berpadu antara vokal dan konsonan, kecuali nanti dalam eja dalam singkatan ya. RKM, ya, RRI, itu, itu, itu lain, itu dalam singkatan. Tapi dalam mengungkapan ungkapan kata-kata saya bicara seperti ini, itu semuanya setiap kata gabungan dari vokal dan konsonan. Saya, S, S-nya konsonan, A-nya vokal. Saya, Y-nya konsonan, A-nya vokal, huruf hidup. Dan harus digarisbawahi, huruf hidup dalam bahasa Arab hanya A, I, U saja bunyinya. Sedangkan dalam Latin ada lima. A, I, U, E, O. Dalam Arab E dan O-nya tidak ada. Kalaupun ada O dalam bahasa Arab itu hanya huruf-huruf tertentu manakala dia berbaris fathah. Mana kayak ro, so, to, zo, go, ho Tuh, ada bunyi huruf bunyi huruf-huruf tertentu bisa berbaris berbunyi o manakala dia berbaris fathah. Tapi yang lainnya enggak. Ba, mana ada bo, adanya babi bu. Enggak ba, babi bu bebo, enggak. E dan o-nya enggak ada. Itu. Walaupun nanti ada bentuk lain dalam menyamakan antara Latin dengan dengan bahasa Arab. Kan ada nama-nama ya Pak Soekarno kan nggak ada O-nya nanti ada tanda-tanda bahwa itu bunyinya menjadi O. Ya itu jadi sekali lagi yang harus digarisbawahi bahwa dalam huruf hijaiyah ada huruf-huruf yang bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Yang kedua, membunyikan huruf hijaiyah dengan tanda, tanda garis. Di atas fathah, di bawah kasroh, di atas ada kepalanya kayak angka 9 jadi domah. Belum lagi nanti fathahnya kalau fathah 2 jadi fathah tain, garisnya di bawah jadi kasroh tain, garisnya di atas jadi domah tain. Fathah tain, kasroh tain, domah tain itulah dikatakan tanwin. Inilah yang unik, yang sedikit susah dalam belajar membaca Al-Quran. Jadi harus memahami eh, apa hukum nun mati atau tanwin. Kemudian yang ketiga yang harus digarisbawahi bahwa dalam bahasa Arab untuk mendobelkan huruf itu tidak perlu dobel hurufnya. Misalnya, ya, abba. Kalau dalam latihan kan a b b a abba. Nah, dalam bahasa Arab nah, alif ba-nya saja cukup. Alif ba. Nah, cuman nanti di ba'nya dikasih sidah, dikasih tasjid, dikasih pendobel. Abba, abbi, abu, atta, ati, atu. Hurufnya satu tapi bunyinya jadi dua. Kalau dikasih tanda W. Itu tanda W itu tasjid atau sidah, sadah ya. Di atas hurufnya ada W kecil itu. Saya bilang W kecil untuk mudah karena kita hanya mengenalkan audio, tidak melihat tulisan. Lain kalau ibu dan bapak mengikuti pelatihan belajar dengan perlengkapan komputer ataupun di whiteboard ditulis sama saya. Nah ini hanya mengandalkan kekuatan suara. Jadi kalau di atas hurufnya ada tasjid, ada tanda kayak W kecil, huruf itu menjadi double. Nah, itu adalah halaman gambaran umum. Nah, gambaran 9 ini nanti ada hubungannya dengan halaman 13. Nah, maksudnya apa? Kalau huruf-huruf dikasih pendobel itu kan jadi double. Pendobel huruf itu sidah tasjid. Misalnya, lam ya dikasih tasjid. Alif, lam, alifnya dikasih patah, lamnya dikasih fatah. Ya, jadi ala. Ala kan? Ala, ali, alu. Nah, kalau dikasih W kecil di atas hurufnya, bunyinya jadi lain. Ala, ali, alu. Gitu kan? Dari awal kan gini. Aba, abi, abu, ata, ati, atu. Asa, asi, asu. Aja, aji, aju. Aha, ahi, ahu. Tuh. Bunyinya jadi double. Pendobelnya bukan hurufnya di double, tapi cukup dengan tanda sidah, tasdid. Tasdid atau kayak saya katakan kayak W kecil. W kan kayak lapat Allah kecil. Nah, itu. Nah, di halaman 13 sama kajiannya seperti itu. Jadi huruf-huruf semua yang ada tasdidnya, yang ada tanda pendobel, ada sidahnya, itu dibacanya dobel karena tanda pendobel. Tetapi spesial tanda pendobel itu kalau ada di, di, di atas huruf mim dan nun, selain didobel, dia juga ditahan panjang, juga dia didengung, itulah gunnah. Jadi halaman 13, pasal keempat, itu adalah manakala nun atau mim bertasdid, ada tanda W kecil, ada pendobel, dibacanya dobel sama seperti huruf-huruf yang lainnya. Lebihnya, mim dan nun bertasjid bukan hanya dobel, tapi dia juga harus ditahan dan dengung. Amma, ammi, ammu, anna, anni, annu. Beda dengan huruf lain. Yang lain kan, awa, awi, awu, aka, aki, aku, asa, asi, asa gitu kan. Nah itu. Jadi tolong di, di, di garis bawahi bahwa huruf-huruf dalam huruf hijaiyah untuk menjadi dobel cukup dikasih tanda pendobel tasdid atau sadda atau sidah w kecil. Hanya spesial dalam mim dan nun, nun apabila ada tanda bertasir dia bukan hanya saja dibaca harus dibaca dobel, tapi dia juga harus dibaca dengung ke hidung itulah guna dan dia juga harus ditahan. Ditahan panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kalau huruf yang lain kan aba abi abu ata ati atu asa asi asu tanpa ditahan, tanpa didengung. Sedangkan di mim dan non bertasdid ini ditahan, didengung. Amma, ammi, ammu, anna, anni, annu. Itu gambaran singkat tentang halaman 13 yang ada hubungannya dengan halaman 9. Halaman 9 ini nanti ada hubungannya dengan halaman-halaman yang lainnya. Halaman 59 bagaimana cara mewakafkan bacaan ya menghentikan bacaan itu makhorijul huruf ya di halaman 59 tuh, ya 57 dimulai 57 wakaf. Kemudian nanti ada hubungannya dengan tanda-tanda wakof, tanda-tanda berhenti halaman 54. Kapan kita harus berhenti? Kapan kita tidak boleh berhenti? Kapan kita boleh memilih antara berhenti atau tidak? Itu tanda-tanda wakof kalau saya katakan seperti rambu-rambu lalu lintas. Itu ada di halaman 54. Rambu-rambu lalu lintas. Nah, makhorijul huruf itu juga ada hubungannya di halaman 51. Jadi halaman 9 gabungnya ke halaman 51. Bagaimana cara membunyikan huruf? Gampang. Caranya adalah dibantu dengan alif, hurufnya dimatikan. Lihat halaman 51. Ini sekali lagi, ini saya ingin memberikan gambaran gamblang bagaimana caranya memahami pelajaran tajwid secara rinci tapi singkat sebentar. Jadi orang mendengarkan ungkapan saya, membuka buku ini, oh sudah memiliki gambaran. Soal soal pendalaman materi kan lain cerita. Yang penting punya punya visi, punya misi, punya gambaran. Oh belajar tajwid itu seperti ini. Kesananya nanti kan tinggal belajar sendiri, tinggal membaca, tinggal banyak belajar, banyak mengulang menjadi paham, profesional jadinya. Nah di halaman 51, kenapa Papa Ari loncat-loncat? Kan ada hubungannya. Halaman 9 tentang makhorijul huruf, yang tadi itu tentang makhorajul huruf itu yang harus dikuasai bahwa huruf hijaiyah berbeda dengan huruf laten dalam arti menjadi bunyi itu hanya tinggal kasih garis. Fathah, kasroh, domah. Kemudian dalam huruf hijaiyah tidak dikenal O dan E. Kalaupun ada O hanya huruf-huruf tertentu. Kemudian dalam huruf hijaiyah untuk mendobel huruf itu cukup dengan sidah dengan tasjid. Hanya saja untuk nun dan mim kalau ada sidah, ada pendobel, ada, ta ada tanda tasdid, ada tanda wai kecil, bukan hanya dobel, tapi juga harus didengung. Didengung ke hidung itulah guna harus ditahan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah itu adalah bahasan halaman 13 tentang huruf kan masih nah tentang huruf itu nyambung ke halaman 51 di halaman 51 ada makhraj huruf bagaimana cara mengeluarkan huruf triknya caranya kasih alif, alifnya dikasih baris fathah boleh, kasroh boleh, domah boleh. Tapi umumnya fathah. Alif wa fathah a. Huruf-huruf yang lain huruf hijaiyah yang 28 itu dijadikan sukun. Misalnya, baknya jadi sukun. Nah, yang berubah-ubah adalah alifnya. Jadi, ab ibe um, ube at it ut as is us aj ij uj ah eh uh akh, ikh, uh, ada ide, ude. Itu. Nah, belajar makhraj huruf seperti ini, itu ada bisa ibu dan bapak dapatkan dalam diktat A2 yang kami bikin, kami buat. Di situ ada latihan, bagaimana caranya mengenal huruf. Nah, dengan huruf-huruf itu dimatikan dibantu dengan alif, kita akan menjadi tahu sebetulnya huruf itu letaknya ada di mana. Nah, itu. Nanti tentu masing-masing kajian dibahas secara rinci dan mendalam. Nah, hanya yang terpenting halaman 9 tentang makhraj huruf, bagaimana cara membunyikan huruf hijaiyah sudah tahu, bagaimana cara mendobelnya, bagaimana cara membacanya kalau dia nun dan mim bertasydid jadi guna dan bagaimana triknya caranya untuk mengenal untuk bisa memahami sebetulnya huruf itu adanya di mana dengan cara dikasih dikasih alif Alitnya boleh bervariasi, patah kasroh, doma, tapi huruf-huruf hijaiyahnya dalam posisi mati, dalam posisi di atasnya ada sukunnya, ada tanda bulatnya. ya. ya. Aje ije uje ah ih uh kh ah ih uh ade, ide, ud ral al il uz ro ar ir ur zai az iz uz. Nah itu, tentu itu semuanya akan dilatih. Tapi kita sudah memiliki gambaran tentang makhorijul huruf, tentang perbedaan huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Dalam huruf hijaiyah baru hidup berbaris dikasih kasroh, kasroh domah. Dalam Latin baru bisa kita membaca ungkapan kata-kata yang kita tulis manakala vokal berpadu dengan konsonan. Konsonan huruf mati, vokal huruf hidup, a, i, u, e, o. Selainnya huruf mati. Huruf itu menjadi hidup, manakala huruf konsonan ini bergabung dengan vokal, dengan huruf hidup, gitu kan? Itu gambaran tentang makhorijul huruf. Kemudian halaman 10, 11, 12, gambaran gamblang, gamblang, gambaran jelas, rinci, singkat. Apa sih yang akan kita dapat? Jadi dengan mengkaji pelajaran ini sebetulnya apa yang akan dicapai? Nah, di halaman 10, 11, 12, pencapaian dari pelajaran ini, siswa atau pelajar atau santri-santriawan akan memahami sebetulnya alif lam ini apa fungsinya. Dalam bahasa Arab, hampir dalam Quran itu banyak mengandung alif lam. Nah, alif lam dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Inggris sama seperti de, penghusus. Jadi me menghususkan suatu ungkapan. Jadi dengan adanya alif lam, kata yang tadi artinya umum menjadi khusus. Jadi dari umum menjadi khusus dalam istilah bahasa Arab dari nakiroh menjadi ma'rifah. Kalau kita katakan rojulun, laki-laki, pasti kita konotasi dalam pikiran kita ya semua laki-laki. Tapi kalau saya katakan laki-laki yang itu, yang rajin belajar. Berarti ar-rajulu, ar-rajulu. Masjidun, masjid. Kalau saya katakan coba cari masjid, nggak salah kalau ibu dan bapak cari masjid di tempat mana aja yang ada masjidnya. Tapi kalau saya katakan al-masjidu, masjid itu. Nah, fungsi pelajaran di halaman 10, 11, 12 dalam Al-Quran ada ungkapan, ada kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam. Kok bahasanya ada kalimat, ada kata? Karena kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu kata. Nah, dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, dalam kata-kata bahasa Arab itu ada yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Nah, ada yang mengandung, ada yang tidak kan? Tadi kan kayak rojulun mengandung alif lam, enggak kan? Rojulun, masjidun, kitabun, ya. Ah, itu tidak mengandung alif lam kan? Nah, tapi kalau sudah ada alif lamnya, ar-rajulu, al-masjidu, al-kitabu, al-qalamu, itu. Ada alnya. Hanya pertanyaannya, tidak semua alif, apakah semua alif lam itu dibaca? Jawabannya tidak. Nah inilah kajian halaman 10, 11, 12 itu bahwa dalam Al-Quran ada alif lamnya. Tetapi ada, ada alif lamnya ada yang dibaca sama yang tidak dibaca. Nah, pertanyaannya kenapa dibaca, kenapa tidak dibaca? Jawabannya singkat. Yang dibaca karena ada tanda bacanya. Yang tidak dibaca karena tidak ada tanda bacanya. Tentu gambaran nanti secara rinci kenapa ada tanda baca, kenapa dibaca ada penyebabnya. Karena setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14 dibagi hajjaka wa khob akimah. Alif lam itu jadi tidak dibaca karena di atas lamnya tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah yang 14. Ta, sa, da, zaisin, shin, sa, da, nun. Tapi untuk umum, materi halaman 10, 11, 12 ini memberikan gambaran, memberikan pengajaran kepada kita bahwa dalam Al-Quran itu ada kalimat, ada kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam itu ada yang dibaca sama tidak dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda sukunnya, ada tanda bacanya. Kenapa nggak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Gambaran, uh, rinci, penjelasan secara mendalam, contoh nanti dalam praktek. Jadi kita sudah memberikan sudah memiliki gambaran oh alif lam itu kenapa dipelajari? Karena dalam Al-Qur'an itu hampir umum ham, banyak sekali kata-kata atau kalimat-kalimatnya mengandung alif lam. Tetapi permasalahannya tidak setiap alif lam itu harus dibaca ada alif lam yang tidak dibaca. Jadi jangan sam sampai malu-maluin baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada alif lamnya Pak Hari. Itu tadi tidak semua alif lam itu dibaca karena ada alif lam yang alif lam yang tertentu yang tidak dibaca. Itulah yang dikatakan alif lam syamsiah. Bisa dipahami gambaran gamblangnya ya. Ini belum belum kepada materi baru membuka buku bisa paham gitu. Oh, halaman 10, 11, 12 membahas tentang alif lam. Alif lam itu dalam Al-Quran ada yang dibaca sama tidak dibaca. Yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada tanda. Alif lam di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Tapi nanti setelah alif lam ada tes tasdid, ada sidah, ada w kecil. Nah, di bawah w kecil tasdid sidah itu itulah huruf-huruf samsiahnya. Halaman 13 sudah dapat gambaran ya tentang guna itu kalau menemukan mim dan nun bertasid dibacanya double sama seperti menemukan huruf-huruf lain yang bertasid Bedanya untuk guna ini bukan saja dibaca double, tapi dia juga harus dengung ke hidung, ditahan, ada panjangnya. Huruf lang lain nggak di, nggak ditahan, nggak amba abi abu ata nggak nggak gitu. Aba abi abu ata ati atu asa asi asu aja aji aju kalau mim kan lain amma ammi ammu anna anni anu dan disinilah gunah itu enak makanya dikatakan gunah kalau orang Sunda bilang gunah itu genah enak bacanya jadi kori kori a biasanya bergelik itu di mad bacaan panjang sama di gunah ini in in inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tuh di innya kan Inna Allah in nah, itu Ya. Itulah gu gunnah. Ada gambarannya ya. Nah, halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gambaran untuk materi ini adalah bahwa dalam Al-Quran itu eh, <laughs> gampang-gampang uh, susah. Jadi sering saya katakan untuk mampu belajar Al-Quran 95% adalah kuasai tanda-tanda baca sama makhraj huruf. Sedangkan tajwid yang susah itu hanya 5% saja. Jadi kalau kita pinter tajwid nggak belajar baca, rasa-rasanya nyambungnya kurang mantep gitu ya. Mungkin bisa juga pinter tajwid tapi nggak bisa baca Quran. Bisa baca tapi salah-salah. Nah untuk bisa memahami Al-Quran lancar membaca harus sering membaca. Sering baca dan tahu triknya. Nah trik-trik dalam membaca itu di halaman 14 ini triknya. Manakala menemukan nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi empat cara. Nun mati itu kalau dilatenkan kan min. Apa ujungnya? N Tanwin itu an in un ujungnya apa? N juga kan? Nah, pelajaran halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19 pasal kelima ini membahas N ini bau dijadikan apa bunyinya. N ini kalau laten kan N. Kalau bertemu dengan huruf idhar yang enam, aha, ho, agoha, bunyi N-nya tetap sama seperti air bergabung dengan minyak, walaupun bagaimanapun dicampur, tetap aja nantinya berbeda kan, T tidak nyampur gitu loh. Ya, minyak-minyak ya air-air. Tidak melebur, itulah idhar. Dikatakan idhar itu tulisan dan bacaannya sama. Dalam tulisannya unsur N-nya ada dilatenkan apalagi kelihatan. Dibacanya juga unsur N-nya tetap ada. Mana? In huwa min min min ilmin min rilin Latihan dihentak, tapi dalam bacaan tidak boleh dihentak. Hanya ingin membedakan mana izhar, mana idgom, mana ifa, mana iklab. Sudah paham? Jadi gambaran tentang huku, uh, eh, eh, halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19 ini kajiannya kita kalau menemukan nun mati atau tanwin, kalau dilatenkan bunyinya jadi n, n ini akan dijadikan apa? Apakah tetap n? Apa berubah jadi eng kalau tambah g? apa jadi melebur, apa tambah jadi M, itu iklab. Idhar, N-nya tetap. Idgom, melebur pada huruf sesudahnya. Huruf idgom ada enam terkumpul dalam yarmaluna. Idgom dibagi dua, ada idgom bigunah, ada idgom bilagunah. Dileburkan disertai dengan dengung, manakala nun mati atau tanwin bunyi N-nya melebur mas masuk pada huruf sesudahnya, dan disertai dengung kalau setelah nun mati atau tanwinnya ketemu yanmu, ya nun mim waw. Mana contohnya? Contoh secara singkat yanmu ini di halaman 18 ada waman jadi wamai. Wamai yabtagi. Lan nadwa nggak kelihatan karena nun mati ketemu nun. Min maljain dibacanya jadi mim maljain. Yang harus dicatat bahwa dalam pelajaran idgom ini tulisan dan bacaan berbeda. Dalam tulisan Latin n-nya itu kelihatan dalam tulisan, tapi dibacanya n-nya jadi hilang, melebur pada huruf sesudahnya. Min maljain. Setelah n kan ketemu huruf m kalau dilatenkan. N-nya ini menjadi hilang jadi mim maljain. Min waroihim ditulis m i n kan kalau laten. Min waroihim. Setelah n ketemu w ketemu W huruf W. Nah, dalam idgom ini bunyi N-nya jadi W, jadi miu, miu waroim. Yang harus dicatat dalam pelajaran idgom ini bahwa huruf N atau idgom apa saja nanti melebur pada huruf sesudahnya itulah idgom. Idgom nun mati atau tanwin. Nah, saat ketemu dengan huruf-huruf yanmu ya nun mim wau, itu diidgomkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Saat nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro, dileburkan tanpa dengung. Itulah idgom bila gunnah. Kemudian di halaman 19, ikhfa. Bunyi N-nya ini akan dijadikan apa kalau bertemu dengan huruf ikhfa yang 15? Huruf ihfa 15 itu kalau di buku di halaman 19 ada sod, ada dal, ada sa, ada kaf, ada jim, ada shin, ada kop ada sin, ada dal, ada po, ada zai, fa, ta, do, do, zo. Kalau di taklim, majelis taklim tadi kayu manis lebih mudah. Tasa, dal, za, za, tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, do, po, zo, fakoka di ringkasan halaman eh, di, di ringkasan nomor 23 ada dilihat ikhfa itu kalau nggak salah nomor 23 apa maksudnya? Nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 15 ini secara mudah N-nya jadi G gitu loh. N-nya ditambah G jadi eng. Walaupun nanti eng-nya atau ada eng yang sedikit pertengah. Gambaran singkat, oh pelajaran tajwid itu kalau menemukan nun mati atau tanwin ada tiga. Ada tetap N-nya, itulah idhar. Ada N-nya melebur pada huruf sesudahnya, itulah idgom. Disertai dengung kalau idgom biguna, tidak pakai dengung kalau idgom bila gunah. Kemudian nanti N-nya ditambah G kalau ketemu salah satu huruf ihfa 15. Kemudian N-nya berubah menjadi M disertai samar sedikit kalau nun mati atau tandunya ketemu ba. Itulah iklab di halaman 21. Jadi jangan dibaca sami samiun tapi sami om tapi disertai samar sedikit. Sami om basir. Min jadi mim ba'di. Kemudian gambaran halaman 22 macam-macam idgom. Apa pula Tadi sudah ada idgom ya. Nun mati atau tanwin itu nah tadi kan ada idhar, ada idgom, ada ikhfa, ada iklab. Di, di halaman 22 juga ini ada idgom. Apa maksudnya? Ini gambaran secara menyeluruh manakala ada huruf mati berhadapan dengan huruf hidup yang menjadi idgom yang menjadi idgom itu di, di garis bawah. Kenapa? Karena nanti ada huruf mati bertemu huruf hidup tapi tidak jadi idgom. Nah, untuk mudah memahami ini dalam Quran cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah juga kadang-kadang sudah dibantu. Kalau setelah huruf mati bertemu huruf bertasdid, itulah idgom secara umum bisa idgom mutamasilen, mutajanisen, mutakoriben, idgom biguna, idgom bilaguna, idgom mimi, uh, lamati. Nah itu secara umum. Bahkan dalam cetakan Timur Tengah lebih mudah. Untuk mengenal idgom itu biasanya mm, huruf matinya tidak ada tanah sukunnya, tapi nanti huruf hidupnya ada tasjidnya Wah, nggak jelas. Nanti di, dijelaskan dalam tulisan. Nah, di halaman 22 pasal ke-6 ini gambarannya manakala nun huruf mati kalau kalau Anda menemukan huruf mati apa saja, setelah huruf mati itu ketemu huruf yang bertasir, maka dileburkan, diidgomkan. Nah, kalau dia huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, jadilah idgom mutamasilen. Itu halaman 23. Bagannya halaman 22 skemanya. Nah, kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi tempat keluarnya hampir sama, makhrajnya sama, bunyinya sedikit berlainan, itu adalah idgom mutajanisen. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi bunyinya hampir sama itulah idgom mutakoriben. Jadi halaman 222324 ini gambaran secara umum tentang idgom. Bukan hanya nun mati atau tanwin saja. Bukan hanya mim mati, bukan hanya lam mati. Semua huruf mati bertemu dengan huruf huruf yang ada tasjidnya yang menjadi idgom. Kalau dia huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, itulah idgom mutamasilen. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi makhrajnya tempat keluarnya hampir sama, itulah idgom mutajanisen. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama itulah idgham mutakoriben. Itu gambaran 22 23 24 tentang huruf mati bertemu dengan huruf-huruf yang menjadi idgham. Kenapa yang menjadi? Karena ada yang tidak jadi idgham. Gambaran halaman 25, 26, 27 ini sama seperti lafad Allah. Membaca ro, ro itu tipis apa tebel? Ro itu tebel manakala barisnya di atas ro, ru. Ro itu tipis manakala barisnya di bawah ri. Rok mati, tapi sebelum rok mati barisnya di atas itu dibaca tebel. Roknya mati, sebelum rok mati barisnya di bawah juga tipis. Roknya hidup, tapi sebelum rok roh hidup itu ada yak mati. Jika dihentikan juga jadi tipis. Roknya barisnya sebelum roh ada uh, alif aridoh, tidak asli. Itu dalam pil amar. Jika diwasol itu jadi tafhim, jadi tebel. Jadi gambaran tentang roh ini, roh ini dibacanya jadi apa? Tipis apa tebel? Tentu yang menyebabkan tipis dan tebal itu tergantung baris-barisnya itu. Itu tentang roh. Tentang roh ini sama mirip dengan halaman 31-32. Bahwa lafad Allah itu bunyinya tebal, o atau tipis. Yang tipis itu tarkik, yang tebal itu tabhim. Dalam lafad Allah disebut juga taglid. Sama dengan roh. Lafad Allah dibaca tebal manakala sebelum lafad Allah barisnya di atas. Rasulullah, Allah, Lafad Allah dibaca tipis manakala sebelum lafad Allahnya barisnya di bawah. Lillah, bismillah. Sama seperti ro tadi. Rasulullah, ru, ruzikna, ri, risalah tuh. Hanya nanti bedanya kalau lafad Allah yang menjadi tipis tebal adalah sebelum. Sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di bawah atau di atas. Itu yang menyebabkan lafad Allah tipis atau tebal. Sedangkan roh bisa roknya itu berbaris di atas tebel, roknya baris di bawah tipis. Atau roknya mati sebelum rok mati baris di atas tebel. Roknya mati sebelum rok mati baris di bawah tipis. Atau roknya baris di atas tapi sebelum rok mati ada ada huruf mati, ya mati. Itu juga menjadi tipis kalau dihentikan. Jadi tentang rok ini sama bahasanya dengan lafad Allah. Itu gambaran gamblang